yang telah kita bahas yaitu tentang syurut syarat-syarat wudhu. sebagaimana dikatakan oleh al-allamah hafizahullah taala al-Islam al-aql tamyiz Kemudian niyah dan airnya suci kemudian menghilangkan dari sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari membasuh dari anggota wudhunya dari upin ajin, tanah karena lihat atau adonan ataupun yang lainnya cat karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan asbirul wudu sempurnakan oleh kalian wudu dan isbagul wudu wajib. Qala Allah taala. Sekarang kita masuk ke rukun-rukun wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Wa anna furudul wudu'i وهي أعضاؤه فهي ستة berkata Hafidhullah Ta'ala sedangkan rukun-rukun wudu atau kewajiban-kewajiban wudu wahaya a'dha'uhu yaitu anggota-anggotanya fahaya sittah enam apa saja yang pertama ahaduha ghuslul wajh bikamilihi. Termasuk dari rukun-rukun wudhu adalah ghusl wajh. Membasuh muka bikamilihi dengan sempurna. Membasuh muka dengan dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri melaksanakan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Basuhlah wajah-wajah kalian. Wa minhul madmadah wal istinsyak. Dan diantaranya adalah madmalah dan istinsyak. Yang pertama dari rukun-rukun wudhu yaitu ghusl wajah. Membasuh wajah. Dikamili dengan sempurna. Dan batasan-batasan wajah dikatakan oleh para ulama yaitu dari yang tumbuh rambut panjangnya sampai turun ke dagu. Dan lebarnya minal udun ilal udun arwan. Lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Ini lebar dari membasuh muka. Nah, dan ijma para ulama bahwa masuk muka adalah rukun. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam Syarh Muslim. Beliau juga menyebutkan bahwa membasuh wajah hukumnya adalah ijma'. rukun sebagaimana ijma para ulama. Membasuh wajah adalah ijma rukun ijma sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan firman Allah Subhanahu wa taala idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum Waqala hafidhahullah ta'ala minhum madmadah dan diantaranya adalah madmadah madmadah yaitu berkumur-kumur memasukkan air ke mulut kemudian menggerak-gerakkannya. Ini namanya madmadah. Memasukkan ke air ke hidung, kemudian menggerak-gerakannya. Ini dinamakan dengan madmadah. Nah. Wal istinsyaq dan juga masuk kepadanya istinsyaq. istinsyak adalah memasukkan air ke hidung. Namanya istinsyak kalau mengeluarkannya istinsar, memasukkannya istinsyak, mengeluarkannya istinsar. Memasukkan air ke hidung istinsyak. فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو ahaduhuma lam yasih وضوءه Barang siapa yang membasuh wajahnya dan meninggalkan madmadah berkumur-kumur dan juga istinsyak atau salah satunya tidak sah wudunya. Li'an al-fam wal anf min al-wajh. Karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum." Faghsilu wujuhakum dan basuhlah wajah-wajah kalian fa'amara bi وجه wajhi kulli Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membasuh wajah seluruhnya faman taraka syai'an minhu barang siapa yang meninggalkan barang siapa yang meninggalkan sebagian lam yakun mumtasilan amrallahi taala maka dia tidak mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tamadmada dan juga wastansyaqqa. Dan Nabi bergumur-gumur dan juga alistinsyaq. Dan kaifiah dari madmadah hal istinsyaq sebagaimana dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasallam. bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengambil air kemaduan kemudian memasukkan setengahnya untuk berkumur-kumur dan setengahnya memasukkan air ke ke hidung. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Yang di hidung dikeluarkan dengan tangan tangan kiri. Memasukkan dengan tangan kanan kemudian mengeluarkan air yang berada di hidungnya dengan tangan dengan tangan kiri. Nah, kenapa dengan tangan kiri? Karena membuang kotoran. Setelah dimasukkan, kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya. Nah. Dan kefiah dari mabmadah dan juga istinshak itu langsung tidak ada pemisah. Langsung tidak ada pemisah. Yani ambil air dicidukan, setengahnya dipakai untuk berkumur-kumur, setengahnya di, untuk air dimasukkan ke hidungnya. Kumur-kumur, kemudian dibuang airnya, dikeluarkan dengan tangan kirinya. Yang di hidungnya dikeluarkan dengan tangan kirinya. Ini dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di dalam beristinsyak itu afdolnya mubalaghah. Balaghah itu air betul-betul masuk ke hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, balughu fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam memasukkan air ke hidung kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Karena kalau dalam keadaan berpuasa, dia memasukkan air ke hidung dengan mubalaghah, tiba-tiba air masuk ke terlalu dalam, kemudian masuk ke tenggorokan, ke tenggorokan. Dan hal ini bisa membatalkan wudhunya. Dengan ini seseorang apabila tidak dalam keadaan berpuasa, maka dianjurkan untuk mubalaghah. Betul-betul di bisa, Kemudian dikeluarkan. Kalau dalam keadaan puasa jangan. Kenapa? Nabi mengatakan illa antakuna shaiman. Terkecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Karena hidung dengan mulut ada saluran. Sehingga apabila masuk ke dalam, masuk pula ke rongga rongga ke tenggorokan. Dan hal ini takutkan bisa membatalkan puasanya. Nah, <clears throat> Dan mabmaba yang sempurna yaitu memasukkan air ke mulut dengan menggerak-gerakannya. Nah, sebagian orang memasukkan dikeluarkan kembali. Ada jais. Akan tetapi yang afdol dengan digerak-gerakan. Yamuj. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih kumur kumurkan agar kotoran-kotoran yang berada di selah-selah giginya itu bisa keluar masukkan kumur-kumur betul-betul kalau bisa dibantu dengan tangannya itu lebih baik kemudian dikeluarkan kemudian di dikeluarkan nah. <clears throat> kemudian yang kedua wasani ghusl yadain ma'al mirfaqain di antara rukun-rukun wudu, kewajiban-kewajiban wudu yaitu ghusl yadain ma'al mirfaqain. basuh kedua tangannya bersamaan dengan sikunya. Liqouli ta'ala wa idiyakum ilal marafiq dan tangan-tangan kalian sampai mirfak marafiq siku. Ai marafiq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adar al-ma' ai ma'al marafiq yaitu bersamaan dengan siku. Karena Nabi alaihi salatu wasallam al ma' ala mirfaqai. Karena Nabi Alaihi Wasallam memutarkan air ala mirfaq ala mirfaqai kedua sikunya dalam hadis yang lain bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ghasala yadai hatta asyra'a fi fil abud bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membasuh mencuci kedua tangannya hingga lengan di atas siku hingga lengan di atas siku. Hadis yang pertama, Nabi alaihi wasallam ada rolma ala mirfaqai memutar air di sikunya. Ini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Daruqutni dengan hati dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Sahihah. Dan hadis yang kedua Nabi alaihi salatu wasallam ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'udud Hadis juga sama disahihkan oleh Syekh Albani kama fi al-Irwa Mimma yadullu ala dukhul al mirfaqain fil maghzul Ini hadis menunjukkan bahwa kedua siku itu termasuk dari sesuatu yang dibasuh. Nah, termasuk dari sesuatu yang dibasuh. Karena ila di sini bimana ma'a. Nah, banyak dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ila di sini bimana ma'a. Banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu amwalakum ila amwalikum." Wala taqulu amwalakum ila amwalikum. Janganlah kalian memakan amwalakum bersama uh, amwalahum yakni harta-harta mereka bersama harta-harta kalian. Ini ilah bimana ma'a. Nah, ini rukun yang kedua yaitu mencuci kedua tangannya bersama dengan mirfak. Termasuk dari sifat wudhu Nabi Alaihi Wasallam membasuhnya sambungan mirfak dan tidak disunahkan melebihi dari siku, silakan sampai pundaknya. Nah, karena syariat telah membatasi bahwa mencuci kedua tangannya sampai apa bersamaan dengan mirfak. Nah, wa ilal marafiq Nah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam adarul ala mirfaqai, memutar. Kenapa? Karena ditakutkan yang di belakang tidak terkena air. Sehingga seseorang yang biasa seperti ini takutkan yang di belakang tidak terkena air, maka diputar. Karena Nabi alaihi salatu wasalam memutar tangannya di basuh bersama dengan sikunya. Nah, karena yang belakang-belakang di sini ini bagian-bagian yang uh, jarang orang perhatian di dalam mencucinya. Juga kaki juga sama, tumit. Sebagaimana orang-orang yang kurus kebanyakan tumitnya ada lekuk di belakangnya itu itu dicuci. Itu dicuci. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika melewati seseorang yang sedang berwudu ada yang tidak terkena tumitnya tidak terkena air Abu Hurairah mengatakan asbiqul wudu sempurnakanlah oleh kalian berwudu fa inna Abul Qasim yaqul karena Nabi alaihi wasallam mengatakan wailul lil aqab minan nar celaka bagi mereka yang tumitnya tidak di dicuci sehingga hal ini perlu diperhatikan yang sulit untuk masuk ke bagian jari jemari boleh dibantu dengan tangannya dan Allah, apa yang tidak bisa masuk ke jari jemari kaki boleh dibantu dengan tangannya. Nah. Kemudian Allah, ada pembahasan tentang mencuci wajah. Pembahasan tentang mencuci wajah bahwa seseorang yang mempunyai janggut yang tebal di dalam mencuci wajahnya itu cukup bagian bohirnya saja cukup bagian bohirnya saja nah, karena ini termasuk dari wajah sebagian ada yang jambut tebal sini ini termasuk dari wajah dan dikatakan oleh para ulama dari definisi janggut yang tebal dan definisi janggut yang tipis itu kalau dilihat oleh seseorang terlihat pori-pori janggutnya berarti janggutnya tipis. Kalau tidak terlihat pori-porinya berarti dia janggutnya tebal. Nah, sehingga cukup bagian bohirnya saja. Tidak perlu untuk kosok-kosokan bagian dalamnya. Nah, tidak perlu untuk digosok-gosokkan bagian dalamnya. Terkecuali mandi jenabah karena mandi janabah harus membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga yang rambutnya tebal digosok-gosok. Janggutnya tebal juga di digosok-gosok. Nah, sedangkan berwudu apabila janggutnya tebal cukup bagian luarnya saja, dohirnya saja. <clears throat> Qala hafidhahullah ta'ala wasalif yang ketiga dari kewajiban-kewajiban wudu mashur ra's kullih mengusap kepala seluruhnya. Aminul udunan dan diantaranya adalah kedua telinganya. Lukali ta'ala wamzahu biru'usikum dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallam al-udunan min ras Dua telinga termasuk dari bagian kepala. Roy bin Majah dan juga Daruqutni wa ghairuhuma Baik. Apaan yang bagian yang kedua tadi mencuci kedua tangan. Hadis ghasala yadai hatta ashra'a fil abud. Tadi saya katakan hadis al disuaikan oleh Syekh Al-Bani kama fi Ruwa Abu Daud eh, dan juga Tirmizi. Wasala yadai hatta asyra yadai kesalahan bahwa itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Afwan. Ghasala yadai hatta asyra fil abud hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah. Ghasala yadai hatta asyra fil abud. Dan hadis al-udunan min ar-ra's ini baru hadis yang disoalkan oleh Syekh Albani kama fi ilruwa. Kama fi ilruwa. Sehingga tadi dibetulkan yang ghusala yadai hatta asyra fil abud. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan Imam Muslim dan hadis al-udunan min ras hadis disoalkan oleh Syekh Albani fil irwa. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Jalukutni. Baik. Rawi Ibn Majah wa Darqutni wa ghairuhuma fala yujzi'ul masl ba'd ras Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala bahwa di rukun yang ketiga adalah mencuci, mengusap kepala. Mengusap kepala seluruhnya. Wa minhul udhunan Dan termasuk kepadanya adalah kedua telinga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum. Nah. Al mengusap dengan mencuci itu berbeda. Mengusap cukup tangannya itu basah kemudian diusapkan ke kepalanya. Berbeda dengan mencuci. Membutuhkan air yang lebih banyak. Sehingga mengusap cukup tangannya itu basah kemudian diusapkan ke kepalanya. Nah. Masa ra's kulli. Di dalam mengusap kepala itu diusap kepala seluruhnya. Diusap kepalanya seluruhnya. Nah. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang kaifiyah, tata cara mengusap kepala. Dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Fa'aqbala bi wa adbara. Wa fil lafadz bada'a bi muqaddami bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam di antara Eh, tata cara mengusap kepala Nabi Alaihissalatu Wassalam mengusap kepala dimulai dari depan fa'akbala wa'adbara ke belakang kemudian dibalikan kembali ke tempat dimulai mengusap kepalanya nah, dalam lafaz yang lain bada'a bimuqaddami ra'sihi Nabi memulai di bagian depan yang tumbuh kepala, yang tumbuh rambut. Namakan kepala itu yang tumbuh rambut. Zahaba bihima ila kofa. Nabi alaihi salatu wasalam di dalam mengusapnya sampai kofa belakang sini. Yang jelas yang masih tumbuh rambut di sini dia makan kepala. Nah, summa raddahuma kemudian di balikan lagi ke tempat dimulai seperti ini. Nah, ini tata cara kaifiyah mengusap kepala. Nah, dan di dalam mengusap kepala itu satu kali. Nah, karena di dalamnya disebutkan masah biroksihi. Nabi mengusap kepala tidak sebutkan tiga kali. Bahkan Al Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika mempraktekkan sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mempraktekkan Ghusala kafai salah marrat, mencuci tak ke belakang telapak tangannya tiga kali. Kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan, mencuci wajah tiga kali, mencuci tangan tiga kali, dan uh, Utsman bin Affan masah birasihi mengusap kepalanya. Dan tidak sebutkan tiga kali. Karena di dalam mengusap kepala cuman satu kali. Di dalam mengusap kepala cuman satu satu kali. Nah, bahkan dalam hadis Ali bin Abi dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasalam wa masah bi wahidatan. Nabi alaihi salatu wasalam mengusap kepalanya satu kali. Sehingga seseorang yang rambutnya panjang cukup yang tumbuh rambut. Tidak perlu sampai ke belakang yang tumbuh rambutnya. Baik laki-laki atau perempuan. Karena yang diperintahkan adalah wamsahu biru usikum. Kepala, bukan rambut. Nah, sehingga seseorang yang tidak ada rambutnya tetap diusap. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu usikum. <clears throat> Wa minul udunan dan diantaranya adalah kedua telinga. Dan kaifiyah tata cara mengusap kedua telinga sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam summa masaha bi ra'sihi kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kepala wa adkhala isba'i sabbahatan fi udunai Nabi memasukkan kedua jarinya jadi telunjuk di telinganya wa masaha bi ibhamai zahir udunai dan mengusap di bagian yang luar dengan ibu jari ini kefiah tata cara mengusap kedua telinga. Jari telunjuk eh, membersihkan bagian dalam. Ibu jari membersihkan bagian luar. Nah, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As tentang sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasallam. Karena di dalam di dalam telinga ada lekukan-lekukan. Sehingga lekukan-lekukan ini bisa dibersihkan dengan jari telunjuk. Mutar seperti ini. Yang di belakang mengusap bagian luar sehingga bersih luar dalam. Sehingga bersih bagian luar dan juga bagian bagian dalam. Nah. Berapa kali di dalam mengusap telinga? Satu kali. Nah. Mengusap telinga satu kali. Nah. Berbarengan? Naam. Di dalam mengusap telinga tidak kanan dulu, tidak kiri dulu. Yang disunahkan kanan dulu, kiri dulu, yaitu membasuh tangan. Kanan dulu, kemudian kiri. Kaki juga sana, sama. Disunahkan kanan dulu, kiri dulu. Sedangkan wajah berbarengan. Kedua telapak tangan berbarengan. Kepala berbarengan. Kedua telinga juga sama, berbarengan. Sehingga seseorang yang mencuci kedua telinganya, membasuh, kadang ada yang seperti ini. Kanan dulu, kemudian kiri dulu. Ada khotak. Tidak ada dalil dari Nabi Wasallam kefia seperti itu. Bahkan Nabi wasallam di dalam mengusap cuma satu kali. Apakah mengambil air yang baru? Tidak. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kepalanya kemudian langsung membersihkan kedua telinganya. Tidak mengambil air yang baru, tidak mengambil air yang baru. Bahkan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih mengatakan di Zadul Ma'ad tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu akhadha lahumama'an jadidan bahwa Nabi alaihi wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Tidak ada hadis yang sahih sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Sehingga di dalam mengusap kedua mengusap kepala dimulai dari depan. Diusahakan semuanya kena. Cukup airnya membasah, nggak perlu semuanya air penuh kemudian diambil. Kalau ini mencuci, kalau mengusap yang penting tangannya basah Kemudian dimulai dari depan yang tumbuh rambut, kemudian ke belakang sampai tengkuk, dibalikan ke tempat dimulai, setelah itu baru mengusap kedua telinganya. Baru mengusap kedua telinganya sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Qala taala. Ar-rabi' Yang keempat, ghuslul rijlain ma'al ka'bain. Mencuci kedua kaki ma'al ka'bain bersamaan dengan kedua mata kaki. Liqali ta'ala warujulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki-kaki kalian bersamaan dengan kedua mata kaki. Wa ila bimana ma'a. Ila di sini maknanya ma'a. Wa dalika lil ahadith al-waridah fi sifatil wudu sebagaimana hadis-hadis yang datang dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasallam. Fa inna tadullu ala dukhulil ka'bain fil maghsul. Bahwa kedua mata kaki itu masuk bagian yang dicuci. Intinya kedua mata kaki sama. Seperti siku itu di dibasuh. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sebagaimana yang tadi disebutkan, bagian tumit jangan sampai ada yang tidak dibasuh. Nah, kalau tangan itu diputar, maka kaki apabila tidak bisa untuk me, tidak bisa mencapai kecuali untuk diputar maka di diputar. Nah, begitu juga apabila tidak bisa kecuali harus dengan digosok-gosokkan maka digosok-gosokkan. Ini semuanya isbahul wudu menyempurnakan wudu. <clears throat> Al-khamis yang kelima at-tartib بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية وقال هذا الوضوء لا يقبل الله صلاة إلا به روى أبو داود وغيره yang kelima di antara kewajiban-kewajiban wudhu adalah tertib berurutan bi an yaghsila wajh awalan mencuci wajah Thumma yang kedua kemudian kedua telapak kedua tangannya Sumayam sahu, kemudian kedua tangannya bersamaan dengan siku. Sumayam saharas, kemudian mengusap kepala. Sumayak jelai kemudian membasuh kedua kakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri dan melaksanakan salat maka cucilah wajah kalian, basuhlah wajah-wajah kalian, dan tangan-tangan kalian bersamaan dengan mirfak, dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian bersamaan dengan kedua mata kaki. Nah, bahwa tertib hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mulai untuk mencuci wajah. Setelah itu tangan. Setelah itu usap kepala. Setelah itu kaki. Sehingga seseorang yang wuduknya tidak berurutan, maka tidak sah wuduknya. Nah, maka tidak sah wuduknya. Nah, sebagaimana seseorang apabila dia mencuci kaki setelah itu muka harus diulangi kembali. Wuduknya harus diulangi kembali. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika mempraktekkan wudhunya Nabi alaihi Wasallam, wassalam Utsman bin Affan mempraktekkan dengan tertib dari awal sampai akhir tertib sedangkan kanan dulu atau kiri dulu ini sesuatu yang sunnah sesuatu yang sunnah karena Nabi alaihi Wasallam wassalam menyukai yang mendahulukan yang sebelah kanan sebagaimana yang nanti kita akan lewati dari apa saja yang disunahkan di dalam berwudu. Nah. Wa Nabi alaihi salatu wasallam al wudu ala hadhihi kaifiyah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mentertibkan, mengurutkan wudu dengan kaifiyah seperti ini. Wa qala dan Nabi mengatakan, "Ada wudu, ini adalah wudu. La yaqbalullahu salata illa bihi." Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya kecuali dengannya. Nah. Rawa Abu Daud wa ghairuh. Hadis ini hadis di Rawa Baihaqi wa Abu Daud والحديث ضعيف الألباني kama fi الإرواء Dan di sana terdapat hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Ali salatu wasallam mentertibkan wudhunya yaitu Utsman bin Affan mempraktekkan wudhunya Nabi Ali salatu wasallam. Kemudian di akhir dia mengatakan Laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Saya telah melihat Nabi alaihi salatu wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Nah. as yang keenam, Al-muwalah. al yaitu berkesinambungan. Tidak ada jeda. Nah. Wahia ayyakuna ghusl a'dha al-madhkurah mutawalian, bihaitsu baina ghusl udwin wa ghusl udwil ladzi Al-muwalah sebagaimana kewajiban-kewajiban wudhu yaitu di antaranya itu berkesinambungan. Tidak ada jeda. Wa ayakuna ghusl adha al mutawalian, yaitu seseorang mencuci dari anggota-anggota wudunya dengan berturut-turut langsung. Ini tidak ada jeda. Bihaitsu la yafsilu bainal ghusl dan tidak ada pemisah di dalam mencuci anggota wudhunya dengan anggota yang sebelumnya. Bal yutabi'u ghusl a'dha al-wahid tilwal akhar hasab al-imkan. Akan tetapi berturut-turut diikuti di dalam mencuci anggota wudhunya satu dengan yang lain semampunya sedapat mungkin. Nah, ini arti dari al-muwalah. Yani tidak ada pemisah di dalam berwudu. Contohnya cuci kaki, eh, cuci wajah di sana, di sini. Kemudian pindah ke sana mencuci tangan. Cuci kakinya di sana. Ada jeda, ada waktu jeda yang dimana mualah itu harus di dikerjakan yang dimana muwala itu harus di, dikerjakan. Nah. Sedangkan apabila waktu yang sedikit ada jais. Nah. Sedangkan waktu yang cukup lama maka hal, ini harus di hal ini dihindari. Jangan sampai ada pemisah. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak kuntum ila salati fagzulu wujuhakum wa ilal marafiq wamsahu biruusikum warjulakum ilal ka'bain dengan terus berkesinambungan tidak ada jeda mualah Adil furud al wudu al la budda minha fihi ala wifqi ma dzakarahu Allah fi kitabih ini adalah kewajiban-kewajiban wudu allati la budda minha fihi yang harus dilakukan nah ala wifqi ma dzakarahu fi kitabih sebagaimana yang sesuai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain jelas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu semuanya adalah rukun rukun wudu sehingga apabila ditinggalkan tidak sah wudhunya. Apabila seseorang berwudhu tidak mencuci wajahnya tidak sah. Sedang berwudhu tidak mencuci kakinya maka tidak sah. Selagi dia mampu untuk mencucinya, maka wajib bagi dia untuk men mencucinya. Terkecuali apabila dalam keadaan sakit, maka diganti dengan tayamum. Wallahu taala alam. Tayyib. <clears throat> Dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan kewajiban-kewajiban wudhu dan insyaallah taala pembahasan yang berikutnya hal-hal yang berkaitan tentang sesuatu yang disunahkan ketika berwudhu Insya insyaallah taala dimulai kembali nanti insya insyaallah ba'dal id insyaallah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa eh, memudahkan kita kepada kita memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa memulai kembali nanti Insya Allah taala pelajaran mulakhas fikih pada pertemuan berikutnya. La tatilahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.